dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Baba Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita Cece Sufyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-27 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Neni Haryoko sebagai Eneng, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, M. Abut sebagai Jerangkong Hidup, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Wanayasa menjadi kecewa mendengar berita tentang kemelut di antara kedua anak angkatnya. Cempaka diceritakan telah banyak menerima tuntunan aji dan ilmu kesaktian dalam perjalanan Resi Wanayasa mencari jerangkong hidup. Dan Anting Wulan yang berada dalam gua bawah tanah belum juga berhasil menemukan jalan keluar. Bahkan gadis manis putri angkat dari Resi Wanayasa menemukan catatan-catatan aji kesaktian yang berupa guratan-guratan gambar pada dinding gua tersebut. Hmm. Hmm. Ini ada sesuatu yang dapat kubaca. Uh, uh, Banyu, Banyu Cakrabuana. Buana. Anak Buana. Hmm. Apakah itu satu ajian yang sangat hebat? Apakah sama hebatnya dengan kincir metu? Ah, sudahlah. Untuk apa aku mengurusi guratan-guratan gambar ini? Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Atau yang guru dan kakang-kakangku akan menjadi korban. Ah, cobalah. Kuperiksa tempat lainnya. sini ku coba. Tapi aku akan mengetuk dindingnya dulu. Aku khawatir dinding ini keras, atap ini menjadi korban. Dinding ini keras. Ah, percuma. Tenagaku tak akan mungkin menghancurkan dinding karang ini. yang harus kulakukan lagi? Oh, ya, ya, aku, aku akan mencoba melalui kolam itu. Katak-katak dan ikan itu rasanya tidak berkurang. Sudah beberapa kali aku membakar dan menyantap di ini. Ya, pastilah air ini berasal dari sungai kecil di luar. Siapa tahu tempat itu dapat kulalui. Ya, lubang. Saluran air yang masuk kemari. Ah, tapi... Tapi aku harus... Ah, iya, tidak apa. Aku harus membuka pakaianku. Lubang itu tak dapat kulalui dan aku harus kedinginan memakai baju basah di lubang ini. Ah, aku akan mencoba. Sejenak, perawan dari gua larang ini menjadi ragu untuk melepaskan pakaiannya. Akan tetapi, setelah menyadari kesendiriannya di dalam gua bawah tanah itu, ia segera melepaskan seluruh pakaian luarnya dan segera masuk ke dalam kolam kecil itu. Ah, celaka. Air yang masuk kemari juga melalui celah-celah karang. Aku tidak mungkin akan dapat membebolnya. Ah. Ah. Dewata. Apakah aku harus terkurung selamanya? Atau aku harus terkurung hingga eyang kuru dan kakang-kakangku mati terperangkap oleh rencana busuk dari jelangkong hidup? Oh, tidak! Tidak! Tidak! Aku tidak ingin tersiksa rasa penasaran seumur hidup. Aku tidak ingin mereka semua mati. Sementara aku mengetahui dan membiarkan kejadian itu terjadi. Tidak. Tidak. Dewata, lepaskanlah aku dari tempat ini. Keluarkanlah aku dari situasi yang menyiksaku ini. Kata, kau, kau pasti mengejekku. Kau mengecek aku yang hampir menjadi gila. Dapat kau olehku. Ayo, bersuaralah lagi. Eceklah aku lagi. kau yang akan pertama ku santap kali ini. Nah, aku harus menyalakan api dan langsung menyantap kau katak jelek. Demikianlah, Anting Bulan merasa amat tertekan hatinya di satu pihak, ia mengetahui rencana dan perangkat jerangkong hidup untuk membunuh Eyang Guru dan kakang-kakangnya. Akan tetapi, di lain pihak, ia tidak mampu walaupun hanya sekedar menyampaikan berita itu. Sekarang, marilah kita kembali pada Neng yang telah ditinggal oleh anaknya. Kini Anting Bulan yang telah dianggap saudaranya meninggalkan pula. Hari demi hari, ia menunggu kedatangan anting bulan sampai akhirnya. aku tidak bisa terus-menerus berdiam diri di sini. Aku tidak bisa membiarkan anakku seorang diri di Bukit Tengkorak. Ya, aku akan pergi ke sana. Aku harus menyusulnya. Aku harus berangkat saat ini juga. Jika kepergianku sampai diketahui oleh nenek Jampi, tentu aku akan dihalang-halanginya. Ya, aku akan pergi saat ini juga. Ah, selamat tinggal nenek. Selamat tinggal ayah. Aku harus menjumpai anakku. Apapun akibatnya akan aku terima. Aku harus cepat perjalananku. Tapi, tapi aku harus terus berjalan. Oh, ah, ya, Ulan pernah menunjukkan padaku arah Bukit Tengkorak itu. Oi, minggir! Jangan berada di tengah jalan. celaka. Aku ngelamun. Hei, apa kamu mencari mati? Hmm? Eh, aduh, Maaf, maaf Tuhan. Saya saya tidak mendengar suara langkah kuda Tuhan. Ah, perempuan gila. Masa kau tidak mendengar langkah kudaku yang begitu kerasnya? Hei, ayo bangun. Hup. Terima kasih Tuhan. Maafkan, eh, saya mengganggu perjalanan Tuhan. Hmm. Akan kemanakah kau? Kenapa kau sampai melamun di tengah jalan seperti itu? S -s -s saya saya ingin pergi ke Bukit Tengkorak, Tuan. Bukit Tengkorak? Iya. Huh. Apa aku tidak salah mendengarnya? Benar, Tuan. Saya ingin ke Bukit Tengkorak. Apakah saya berada pada jalan yang benar? Uh, iya, iya. Kau berada pada jalan yang tepat. Tapi untuk apakah kau ke sana? Uh, saya saya ingin bekerja di sana, Tuan. Bekerja? Iya, bekerja Kehidupan di desa terlalu berat untuk saya pikul, Tuan. Biarlah saya bekerja saja, agar dapat sekedar makan untuk menyambung hidup. Ah, aneh, aneh sekali. Keadaan tubuhmu tidaklah terlalu kurus. Kau tidak mencerminkan seseorang yang sangat kelaparan. Uh, tapi baiklah, jika kau memang ingin ke sana, kau bisa bersama-samaku. Uh, tapi sebentar. Aku mempunyai sesuatu untukmu. Nah, ini, makanlah. Hmm, terima kasih. Ah, Tuan baik sekali pada saya. Uh, duduklah di situ, makannya. Jangan berdiri saja. Nanti kau akan kuantar sampai ke kaki bukit itu. Hmm. Hmm. Daging goreng ini enak sekali, Tuan. Hmm. Ah, Tuan, siapakah Tuan ini sebenarnya? Dan mau kemana kah Tuan pergi? Namaku Dampu Awu. Hmm, dan tujuanku arahnya tidak tentu. Aku adalah seorang pengembara yang ingin mencari pengalaman di berbagai tempat. Lalu kau sendiri siapakah? Saya Neng, Neng Tuan. Neng, Neng namamu? Iya, Neng Tuan. Iya, aku atau orang-orang dapat memanggilmu dengan sebutan Neng. Tapi tentu kau mempunyai nama yang lain. Nama yang diberikan ayah dan ibumu ketika lahir? Uh, saya saya hanya tahu bahwa nama saya adalah Neng, Tuan. Sejak kecil. Tapi uh, dari ibu saya, saya pernah mendengar bahwa saya mempunyai satu nama lain. Nah, siapa nama itu? <laughs> nama itu terlalu bagus menurut ibu <laughs> dan tidak sesuai dengan saya wanita desa miskin, Tuan. Jadi sejak itu nama saya tidak pernah dipakai lagi. Iya, Siapa nama itu? <laughs> Saya Maklu, tuan <laughs> Kenapa harus malu? Hmm? Hanya untuk menyebutkan sekedar nama. Uh, nama saya G Gilang Permatasari. Gilang Permatasari. Iya, tuan Iya. Nama itu bagus sekali. Sangat bagus. Karena itulah saya tidak pernah memakainya lagi. Uh, tidak pantas, Tuhan. <laughs> Siapa yang bilang tidak pantas? Hmm? Orang tuamu benar. Agaknya sejak kau lahir, wajahmu... Uh, uh, Wajah saya kenapa, Tuhan? Uh, tidak, tidak apa-apa. Maksudku, wajahmu mungkin bercahaya. Karena itulah ia memberikan nama Gilang. Uh, ayolah, jika memang kau sudah siap, kita berangkat. Hmm, tapi... Ayolah, Bukankah kau ingin ke Bukit Tengkorak? iya, iya, iya, Tuan. Nah, naiklah kau ke atas kudaku. Lalu, Tuan sendiri? Aku... Aku akan dapat berjalan di samping kuda ini. Ayolah. Uh, tapi, Tuan... Uh, sudahlah. Jangan pakai tapi-tapian. Naiklah. Baiklah. khawatir, aku dapat berlari mengikuti kuda ini. Tapi saya takut, Tuan. Sebaiknya kita berjalan perlahan saja, Tuan. Ya, baiklah. Pemuda bertubuh tinggi besar dan kasar itu menarik kekang kuda, dan seketika itu juga kuda itu menghentikan larinya. Ya, seperti pengakuannya, sesungguhnya lah pemuda itu adalah Dampu Awuk salah seorang dari anggota kelompok Ning Sewu. Lalu kenapakah bisa sampai berada di sekitar Bukit Tengkorak? Eyang Guru terlalu pilih kasih. Masakan aku disuruh menunggu di lemah abang? Sedangkan Kakang Seta dan Kakang Saka diperintahkan untuk mengadakan penyelidikan. <sighs> aku bukannya laki-laki kecil yang harus selalu menunggu. Untuk itu, maafkan aku, ya. Aku justru mendahului kedua kakangku untuk melihat situasi di sekitar Bukit Tengkorak. Tuan, janganlah cepat-cepat menghilang ini Tuan pun akan kecapaian mengikuti lari kuda ini, oh, Tuhan. Baiklah, kita berjalan santai saja. Hip, Demikianlah Dampu Awuk mengiringi Neng gadis dari pinggiran sungai Cipunagara menuju ke Bukit Tengkorak. Sekarang marilah kita kembali ke Bukit Tengkorak kita lihat keadaan dua pangeran dari tanah Pasundan. Hei, hei, hei, ya. Aku, aku harus berlatih terus. Aku tidak boleh membiarkan kepandaianku yang kupelajari dari minta di Padepokan Larang terlupakan. Biarpun kepandaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang kupelajari dari kakek dan jerangkong hidup. Akan tetapi, Hawa kekuatan yang berada di dalam pusatku ini tidak akan dapat kubiarkan saja. Hawa itu justru mengganggu setiap gerakku. Gerakku akan menjadi semakin lancar jika aku justru mempergunakan hawa sakti itu. Kakek, ah, kaget, aku berdosa padamu. Aku sudah berjanji tidak akan mempergunakan ilmu dan aji yang kau berikan. Akan tetapi, Tenaga sakti yang sudah menyatu dalam diriku tidak mungkin dapat kuabaikan. Dia sudah menyatu dengan diriku. Untuk itu, maafkanlah. Aku mau pergunakan hal sakti itu untuk keperluan gerakku. Baiklah, aku akan mencobanya. Akhirnya kau mempergunakan juga aji yang kau peroleh dari Mamang Kuraya. Wah, kau jerangkong. Loh, Kim Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasian kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Raden Purbaya terkejut melihat kehadiran jerangkong hidup yang tiba-tiba dan menuduhnya telah melanggar janji. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah sikap Raden Purbaya menghadapi tuduhan itu? Dan bagaimanakah kisah dari Dampu Awuk, Neng dan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode 3 Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol obat flu andalan dan kapanak pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.